<clears throat> makharijul huruf ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ada 17 makhraj dan ini pendapatnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang kedua dan ini dikuatkan oleh Ibnu Jazari dan yang lainnya dari ulama sudahnya. Kemudian yang kedua pendapatnya si Bawai yang mengatakan ada 14 ada 16 makhraj dengan menghilangkan makhrajul jauh. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Al-Farra Imamul Lughah di Kufah yang mengatakan ada 14 makhraj dengan menghilangkan makhraj al-jawf dan menjadikan makhrajnya lam, nun dan ra menjadi satu makhraj. Kemudian pendapat yang keempat bahwasanya kulli harfin makhrajuhu. Setiap huruf itu dengan makhrajnya sendiri-sendiri. Dan ini pendapat yang paling lemah. Dan juga tadi sudah kita bahas bahwa makharijul huruf ini dari tidak lepas dari lima hal. Atau terbagi menjadi dua ada makhraj muhaqqaq dan makhraj muqaddar makhraj muhaqqaq meliputi dari halak lisan dan syafatain kemudian yang muqaddar meliputi jauh dan khayshum kemudian telah kita rinci tadi ya mulai dari yang pertama Menjajari menjelaskan kepada kita dari makhrajul jauh dari huruf mad alif yang sukun sebelumnya fathah, waw yang sukun sebelumnya wamah dan ya yang sukun sebelumnya kasrah. Kemudian yang berikutnya dari makhraj al halab ada tiga makharij yang pertama aqsa al halab dari pangkal tenggorokan yang meliputi hamzah dan ha kemudian naik ke atas dari wasat al bagian tengah tenggorokan eh, ain dan ha kemudian lebih mendekat kepada lisan dari adna al halak pangkal atau ujung tenggorokan adalah ghain dan kha dan naik berdekatan dengan e, ini adalah dari awal lidah atau pangkal lidah adalah qaf dan kah yang tadi sudah kita uh, masuk di uh, makhraj yang pertama dari makhrajul lisan ini atau makhraj yang ke lima secara tertib ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. <clears throat> Bahwa eh, uh, أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل. Nah, ini perlu diketahui bahasanya bait-bait yang dibawakan oleh nul Jajar ini bersambung ini yani tidak kemudian satu bait satu masalah ini tidak tapi bersambung terus jadi untuk memahaminya juga tidak bisa sesuai dengan takte atau sesuai dengan potongan-potongan sesuai dengan not dari uh, yang ada. Hmm. Ini berbeda dengan yang lain seperti rahabiyah, matan rahabiyah dari Faraid atau juga uh, eh, Ibnu Aqil misalnya Ibnu Malik ya. Alfiyah Ibnu Malik ini akhir bait, akhir masalah misalnya, Tapi ini tidak berlanjut terus. Hmm. Ya. Nah kita lihat tadi di apa he, beliau mengatakan wa e, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasfihi fa'ailun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu hmm. ini kan wal qafu aqsal lisan fa thumma hmm. al kafu asfal asfal sudah masuk di bait berikutnya bersambung dengan uh, makhraj yang berikutnya ada ini sudah satu bait ini yang sebelumnya adalah uh, apa namanya dari makhraj uh, al-halq ya. Kemudian masuk kaf ya. Qaf dan kaf masuk dalam satu bait ini. Tsummal kaf wasfal asfal. Kemudian kaf sama-sama di pangkal lidah asfal yakni di bawah makhrajnya uh, eh, al jauf uh, di makhrajnya qaf ya di bawah makhrajnya qaf ini. Ini yang ke dua ya dari makhraj lisan sama-sama di pangkal lidah ya. Baik, kita lanjutkan. <clears throat> Baik, kita lanjutkan dulu. Qala An-Nadhim rahimahullahu taala wal wastu fajimushinu ya. Dan Wasat lisan. Ini makhraj yang ke-7 ya, dari wasat lisan. Dari bagian tengah lidah yang dikenal dengan huruf syajariyah. ya, dengan huruf syajariyah. Ini ada tiga. yakni jim, shin, dan ya. Kalau kemudian kita mau urut ya dari 17 makhraj ya, yang pertama Makhrajul jauh Yang kedua Makhraj Al-halaq Dan ini ada tiga Aqsa Al-halaq Kemudian masuk yang ketiga Makhraj Makhrajnya lisan dari uh, eh, aqsa al-lisan ya aqsa al-lisan terbagi dua ini jelas tadi yang pertama makhrajul jawab ada uh, huruf mad kemudian pada uh, eh, aqsal hamzah dan ha kemudian di sini ain dan ha Kemudian pada adnal halak adalah ghain dan kha. Nah, kemudian pada aksan lisan ini keluar qaf ini lebih ke atas fauq ya. Dan kaf di asfal. Bagian bawah ini lebih ke atas ke apa? Qaf sama-sama di pangkal lidah tapi lebih ke atas. Dan kaf di bawahnya. Di bawah makronya kaf ya. Ini. Dari sini ya. Dari sini jadi tadi ada yang menanyakan dari eh, apa eh, huruf halak. Halak itu bukan dari bukan dari sini ya oleh sini nahar namanya ya ya namanya nahar tempat untuk beleh ya kalau onta tapi ya dari bawah kalau lebih ke atas ini adalah zabah kan untuk beleh dari atas ya maka yang lebih mendekat ke ke atasnya kalau di sini nggak akan ada suaranya ya ini dari uh, hamzah dan ha yang paling bawah ya. kemudian ke tengahnya keluar ain dan ha ya. satu dan lebih mendekat kepada nah ini lidah ya. kemarin sudah kita bahas bahwa lidah ini bagian-bagiannya dari pangkal lidah ya. dari pangkal lidah ada wasatul lisan ya. ini di sini uh, aksal lisan kemudian wasatul lisan ya, bagian tengah dari lidah. Uh, kemudian di sini aksa apa he, aksa lisan ujung lidah. Yang di sinilah nanti yang paling banyak ya dari makhraj yang uh, dari apa makhraj yang ada dari makhraj lisan, makhraj lisan paling banyak di ujungnya. Ya. Dan qaf kaf jadi sudah Kemudian yang berikutnya yang ketujuh ya satu dua tiga ya. ini eh, yang pertama satu dua tiga empat lima enam sudah ya. Nah, kemudian yang berikutnya sama-sama di lidah ya. dari wasat lisan bagian tengah lidah keluar wal wasfu fajimu shin ya jim shin dan ya ya ini di sini ya dari tengah ya jim shin dan ya ya keluar tengahnya ya wal wastu fajimu mushinu ya dan wasatul lisan dari bagian tengah lisan keluar tiga huruf jim shin dan ya dan ini lebih dikenal dengan uh, huruf syajariyah huruf syajariyah ini menurut uh, eh, dia juga Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan juga yang lainnya Kemudian uh, <clears throat> untuk yang pertama ini lebih dikenal dengan huruf jaufiyah, hawaiyah atau madiyah ya. Kemudian yang kedua ini huruf halqiyah nah, dari halq dari tenggorokan semuanya. Nah, kemudian yang pangkal lidah ini juga lebih dikenal dengan huruf lahwiyah ya. Dengan, dengan lahwiyah. Kenapa dikatakan lahwiyah? Keluar dari luhat. Luhat ini ma baina al-halq wa al-fam, ya. Yang antara e, tenggorokan dengan mulut. Ini yang tadi sudah kita singgung pagi adalah bahwa qaf dan kaf adalah di persimpangan, ya. Di tapal batas, ya. Antara tenggorokan dengan mulut. Nah, ini persimpangannya pada qaf dan kaf karena itu lebih dikenal dengan huruf lahwiyah. Ya. Karena dua huruf ini di persimpangan. Nah, kemudian berikutnya adalah huruf syajariyah. Hmm, huruf syajariyah dari tengah lidah. <clears throat> Dari syajarul fam. Nah, katakan syajar ya karena dari pokok daripada e, mulut itu ada pada lidahnya dan ini yang e, tengahnya <clears throat> dan bagian tengahnya. Maka lebih dikenal dengan julukannya tiga huruf ini adalah huruf syajariyah. Ini keluar jim, shin dan ya Makhraj yang ke tujuh ya. Ja, ji, ju, aj. Sekali lagi, dalam mengucapkannya semua huruf hijaiyah ini ada bobot ya. Ada bobotnya. Tidak ja, ji, ju. Eh, ini masih belum walaupun itu sudah uh, apa namanya? Ya boleh dibilang sudah benar tapi kurang sempurna ya. Sudah benar tapi kurang sempurna ya. Ini. Ja, ji, ju aj nah seperti tadi ba bi bu aq ka ki bukan ka ki ku nah, ya ada e, semacam ditekan ya jadi ada bobot ya maka ini apa e, eh, lafad lafad dan bahasa Arab itu lebih untuk perhatikan kalau orang Arab itu ngomong masih beda ya akan bedanya dalam melafatkan mesti hurufnya itu kayak berbobot kan ya berbobot <clears throat> ya ja ji ju aj ya. coba ja ji ju aj lagi coba ja ji ju aj. Baik. Insya Allah nggak terlalu susah dan ini uh, karena kita juga punya huruf ini ya. J kita punya ya. ya. Hampir sama ini ya. Ini nggak terlalu susah. Tapi pada huruf-huruf yang kita tidak punya ini yang nanti perlu uh, banyak dibiasakan ya. Kemudian shin ya. Sha shi shu Dan ini huruf shin memiliki sifat tafashi. Ya. Tafashi artinya uh, banyak suaranya menyebar di mulut. Ya, lebih ya, suara apa, uh, eh, nafasnya atau udaranya itu uh, menyebar ya di mulut. Sha, shi, shu, ash. Coba. sha si, su, as. Nah, ini kalau logat kita pun juga ditambah s, y biasanya ya. ya ini. Kemudian yang berikutnya iya ya. Dan ini uh, yang uh, diselisih oleh siapa? Sibawai dan Al-Farra bahwasanya huruf mad dari ya ini dikembalikan kepada makhrajnya kepada makhrajnya adalah pada uh, e, wasat lisan ya ya yi yu ai coba ya yi yu ai ya. oke lagi bukan ya, yi, yu. Ah, ini perhatikan khususnya ngajari anak-anak nih ya yang ngajari anak-anak ikra ini hati-hati ya. Ini kebanyakan kesalahan terjadi itu di sini ya, kurang diperhatikan. Dan uh, jadi hurufnya itu di syarat ya. Ya, i, yu bilang iya ya bukan ya ah, ini ya. Ya, i ah, ini tidak sadar kalau dia membawa harokat lebih dari haknya ya. Ini ada mad sini ya ya yi yu ah ini bukan ya ya yi yu ai ya coba ya yi yu ai ya baik ini dari wasat lisan kemudian kita lanjutkan berikutnya qala wal wastu fa jim shin ya Wawadu min hafatihi idwalia ladrasa min aisara au yumnaha. Ya. Dan wad min hafatil lisan, min hafati. Ya. Idwali al dari hafatul lisan ya. ma'a ma min al-adras al-ulya dari bagian pinggir lidah nempel dengan gigi geraham yang atas. Ya. Min aisyara ayumnah nah yang kanan atau yang kiri, ini ya. Ini e, keluar makhrajnya wad ya, dan makhraj yang ke delapan. Perhatikan dari hafatul lisan ya. Kalau ini pas di tengahnya. Dan wad berawal dari apa ini makhrajnya paling panjang maka memiliki sifat istitalah nanti di bab sifat ya memiliki sifat istitola karena apa ini berpusat dari sini ya di sini keluar lam dan makhrajnya uh, ini memanjang dari hafatul lisan ya bagian pinggir ini ya titiknya di sini ini dan ini makhrajnya lam ya. maka miwad ya. dari kanan atau kiri ya dari hafatul lisan ma'a ma minal azras al-ulya ya dari bagian pinggir lidah ya, ya kanan atau kiri ya nempel gigi geraham yang atas ke atas ini ya jadi lompat ke sini ya lidahnya dijulurkan ke atas keluar wad bukan bod ya Perhatikan bukan dod yang dal yang mufakhamah. Mungkin ini beda nih ya. Kok lain ini. <laughs> ya. Nanti Ibnu Jazari akan lebih menjelaskan sendiri tentang uh, ahkam apa tentang uh, huruf wad dan wa bahwa wad dan wa ini memiliki sifat yang sama semua sifatnya sama, hanya pada sifat istitalah dan makhrajnya saja bedanya. Sifat-sifat yang lainnya semuanya sama. Ini ya. Karena itu beliau mengatakan wadhadu bistitalatin wa makhraji mayyiz min al-wa'i wa kulluha taji. Hmm, ini. Wadhadu dan wad dengan sifat istitalah. Nah, sifat istitalah ini Bedanya dengan mad sama-sama panjang. Tapi kalau mad pada mad panjang ini e, pada suaranya ya. Suaranya yang dipanjangkan. Tapi kalau istitalah juga panjang tapi panjang makhrajnya ya. Tempat keluarnya. Kanan atau kiri ya. Yang kiri lebih mudah dan yang kanan ini fadlah ya yang kanan adalah fadilah, yakni keutamaan kalau bisa kanan dan kirinya. Ya. Jadi bukan kanan kiri diangkat semuanya. Ya. Ya. Kalau kemudian dibaca dengan bot, ini naik semuanya. Ya, mau tidak mau. Walab. Ya. Dan itu juga tidak ke uh, e, awra ke apa tidak ke dari ini dari pangkal lidah semuanya naik ya walad hmm. mesti lidahnya ditekuk di atas ya walad nah padahal dikatakan di sini min hafatil uh, min hafatil lisan ma'a ma yuhawi min al adras al -unia. dari pinggir lidah dengan nempel gigi geraham yang atas ya hafatul lisan dari hafah ya. bukan dari tarful lisan dan apa namanya? Eh, kemudian uh, pada kalau dibaca dengan lod ini dengan dal yang mufakhamah ya, dal yang dibaca tafkhim dan tebal maka uh, mau tidak mau ketika bertemu dengan bo misalkan seperti pada lafad famanil turra. Mau tidak mau kita dipaksa untuk idgham dan di sini tidak ada idgham, ya. Tidak ada idgham. Famanil turra. Manil turra, ya. Manil. Nah. Ini. Ya. Maka uh, eh, Ibnu Jazari membuat bab khusus dari ini, ya dari perbedaan apa eh, bedanya antara wa dan wa ini uh, hanya pada Eh, sifat istitola dan makhrajnya semua sifatnya sama ya semua sifat yang lainnya adalah sama maka keluarnya juga suaranya sama karena itu Syekhul Islam Ibnu juga dan banyak ya yang membahas dalam masalah ini baik dari kalangan mutaqaddimin demikian pula dari mutaakhirin atau dari muasirin pun juga semua banyak membahas masalah ini ya dulu saya pun juga awal juga tidak saya tapi setelah uh, apa namanya banyak merujuk ya bisa dibuka di fatwa juga ada di jilid yang ke-23 kalau nggak salah halaman ke 350 ya itu juga di tafsir Ibnu Katsir ya di akhir surat Al-Fatihah ya tafsir surat Al-Fatihah dan banyak dari kalangan mufassirin dan yang lainnya dari uh, semua uh, kalangan baik dari fuqaha ya muhadditsin dan apalagi juga ahli lughah dan ahli qiraat ya dari makhrajul lisan adalah ya, min hafatul lisan dari hafatul lisan ma'a ma yuhawihi min al-adras al-ulia keluar bot ya dari hafatul lisan ma'amayuhadihi nempel dengan awras dengan geraham yang atas. Nah, kemarin sudah kita bahas awras ini ya, bagian-bagian gigi ya. Ada ee, eh, berapa 20 ya? Ini ini ya yang atas. Ini wad keluar wad ya. Dan ini e, huruf yang tidak kita punyai ya bukan milik kita. Ya, dan ini merupakan khasais al-Arab. Ya. Di antara kekhususan Arab adalah uh, huruf wad di sini. Ya. Karena kita tidak punya huruf ini. Wad, zal, kemudian wa. Ya. Itu kita tidak punya. Ya. uh, <clears throat> ini makhraj yang ke 8 ya dari tertib ya atau makhraj yang ke iya ke 8 benar ha? dari jauh Pak. Nah, kemudian ini tempat Anda nah, sudah sudah 5 ya. Baik. uh, mungkin ada baiknya kalau kurang percaya ini ya. Ini dengan Allah ini ya. Saya akan disalah dari Tambihul Ibad ya ila kaifiyatin nutqi bidhad ya. Satu buku ini harus bahas huruf wad saja ya. Ini ya. Ini uh, eh, tambihul ibad ila kaifiyatin nutqi bidhad Dibawakan dalam risalah ini semua uh, pendapat ya. Baik dari Eh, kalangan ahlul lughah, ahli tajwid, ahli qiraat dan yang lainnya. <clears throat> Maka eh, dan dalam baris barisalah ini insyaallah menjelaskan kepada kita tentang eh, mana sih yang benar ya. Dan umumnya adalah dengan dalam mufakham. Ini dikatakan أن القراء khususan والناس عموما umuman الضاد دالا dalan ya atau بالتفخيم biddal dari satu makhraj ini dengan dari ra'sul lisan mulsaqan bi usul tsanaya al ya biasanya gitu makhrajnya kalau dibaca bad dari ra'sul lisan dari ujung lidah nempel dengan tsanaya al Ya, dengan usul yang udah dengan pangkal gigi yang atas bot ya. walau hmm, nah, mesti ujung uh, lidah dengan pangkal gigi seri yang atas ya, ya kan kalau yang dibaca dal atau dot ya walau. Bolin kan malam mesti itu ya. Dan ini jauh ya dari yang disebutkan bahwa uh, makhrajnya adalah apa? Uh, eh, dari hafatul lisan ma mayuhadihi min al abras al-uliyah. Sementara dal ini uh, dal ta dan bo ini yang satu makhraj ya dari pangkal apa dari uju apa he, usul tenaya ya tarful lisan wa ta wa dal wa ta min huwa min ulya tanaya nanti di ba dan dal ya ba dal dan ta wa ta wa dal wa ta ba dal dan ta min huwa min tarf lisan min ra's lisan dari uh, ujung lidah minhu ini wata'u wa dalu wa ta minhu wa min ulya sanaya dari ulya sanaya dari apa usul sanaya ulya dari pangkal gigi seri yang atas ini makhluknya dal ya dal bo dan tak ya baik ini uh, eh, makhluknya jadi beda sudah kita tahu makhluknya wad dan makhluknya dal itu beda demikian pula makhluknya wad wa ini dengan zal dan sa nanti berikutnya ya. Satu makhraj antara wa ya, zal dan sa. Ini satu makhraj ya. uh, <clears throat> maka di sini ya, mungkin sedikit ya saya bacakan dari uh, sebagai syawahid dari kalangan uh, ahlul lughah yang pertama dari pendapatnya uh, dari perkataannya Ibnul Arabi ya Ibnul Arabi ada tiga Ibnu Arabi ya ada uh, Ibn, ada Ibnu Arabi ini yang sufi halik ya kemudian ada Ibnul Arabi ya ini yang punya kitab Al-Awasim ya dan ada Ibnul Arabi. Ini yang lugawi ya. Ahli lughah ya. Ada Ibnu Arabi dengan tanpa alif lam, ini yang sufi ya. Ini grupnya Hallaj ya. Grupnya uh, Al-Hallaj dan siapa? Uh, yang perempuan ya. Rabi al dawiyah ya. Sak grup ini. Nah, kemudian yang kedua adalah Ibnu Arabi, Ibnu uh, eh, uh, apa? Ibnul Arabi dengan alif dan lam ya yang punya kitab al min Al-Qawasim ya. Ini satu kitab yang paling bagus terkait masalah fitnah ya. Setelah maktalnya Umar bin Khattab ya. Dan ini kadang-kadang kita yang paling bagus ya dalam babnya dan tidak ada yang semisal dengan ini ya. jadi kitab al Lawasim al min Al-Qawasim ya. Bukan al min Al-Fitan, al min Al-Qawasim ya. Kemudian eh, ini Ibnu Al-A'rabi. Ibnu Al-A'rabi ini yang seorang lugawi ya. Dikatakan eh, intaha ilaihi ilmu lughah wal hifd. Ini. Nah, ini sumbernya semuanya eh, kepada berakhir pada beliau ini. Ilmu lughah dan hifd ini pada Ibnu Al-Arabi. Beliau mengatakan, Jaizun fi kalamil Arab an yu'aqibu baina wad Allah. Ya. Fala yukhatti man ja'ala hadhihi fi mawdhi hadhihi. Jelas ini ya? Ini. Boleh dalam kalamul Arab untuk diganti antara wad dan wa. Ya. Bukan dal di sini, ya wad dan wa. Fala yukhatti dan tidak boleh disalahkan man ja'ala hadhihi fi mawdhi hadhihi. Bagi yang menjadikan wad pada tempatnya wa atau wa pada tempatnya wad dibaliknya. Nah, dua huruf ini adalah sama keluarnya ya. Dan sifat-sifatnya sama dan juga suaranya sama. Maka di sini disamakan antara wad dan wa, tidak wa dengan dal. Ya. Ya. Kalau kemudian dibaca waladhalin persamanya apa dengan wa? Ya. Ini. Apa ada kemudian apa he, membaca apa misalkan iyyaka na'budu ya. iya na'budu. Ya wudu dengan mahrnya wa ya. Ada seperti itu iya karena budu ya. ini Tidak ada ya. Maka di sini adalah wad dan wa ini ya. Ini yang pertama bahkan di apa namanya? Uh, diambil kesimpulan dari perkataan beliau bahwasanya al-Arab ini menggantikan wa tempatnya wad ya dan tidak boleh disalahkan karena seperti itulah e, mereka mengucapkan kemudian juga Ibnu Manzur ya sahib lisanul Arab ya beliau juga menjelaskan ya katakan pada wad harfun minal hurufil majhurah Wad adalah dari huruf-huruf jahr. Hmm. Dikatakan wad harfu hija wa huwa majhur wahu huwa ahadul hurufil musta'liya yakunu aslan la badalan wa la zaida. Wad lil arabi khassa wa tujadu fi kalamil ajam illa fil qalil. Hmm. Ya. Nah, kemudian menukil perkataannya Khalil Ibnu Ahmad ya, Al-Farahidi tentang huruf Allah ini ya. Katakan Allahu harfun arabiyyun khussa bihi lisanul arab. Wa ini ya. Bukan wad ya. Wa dan wad Ini memang khusus yang merupakan harfun arabi ya. Khussa bihi lisanul arab. Ini khusus pada lisan al-Arab. La yushrikum fi ahad min sairil umam. Tidak ada yang barengi mereka dari semua umat yang ada. Sementara kalau baca dal kita punya ya, ya dal kita punya ya. ya ini ya. Wallah minal hurufil majhur wallah wadzal ta fi haizin wahid. Ya. Ini uh, kekhususan. Maka jelas bedan antara wad dan wa ini. Wad dan wa e, perbedaannya tadi hanya pada apa namanya e, dan dua-duanya ini adalah merupakan uh, khasais an Arab ya. Sementara kalau kemudian dibaca dengan dal, bod, ya, kita punya ya. Ini bukan kekhususan orang Arab saja. Kita pun juga punya ya dengan dibaca dal yang mufakhamah. Kemudian juga dalam Misbahul Munir dari Sahibul Qamus ya dikatakan awadu harfun mustatil Huruf istitalah. Wad adalah huruf istitalah. Makhrajnya minal lisani ila ma yalil adras. Dari lidah nempel dengan geraham. Wa makhraju minal janibil aisari akthar minal aiman. Ya. Dan makhrajnya dari sisi kiri itu lebih mudah, lebih banyak daripada sisi kanan. Nah, ini dikatakan wal amatu taj'aluha dha'an fatukhrijuhu min tarfil lisan wa bainat ya. dan umumnya orang awamnya orang menjadikan wad ini wa'an dengan wa ya. yang dikeluarkan dari tarful lisan dengan sanaya dengan gigi seri ya ini dan ini dikatakan wahyul lughah. Ya. Artinya sesuatu yang menjadi kebiasaan ya dari orang-orang Arab. Ya. Ini. Dikatakan wahyul lughah hakal farra ini Imam Farra sendiri ya. Ya, yang mengatakan makhrajnya ada 14 ini ya. Menukil perkataannya mufaddal bahwasanya minal arab man yubaddilu dhada wa'an. Ya. Di antara orang Arab ada yang menggantikan wad dengan wa, ya. tidak dengan dal. Ya. Ini, ini uh, dan kalam ketir ya. <laughs> Sini jelas ini. Ini dari kalangan ahli al-lughah. Kemudian juga dalam Kamus Muhit ya, bisa dirujuk ini ya. Di Kamus Muhit pada huruf wad juga e, semakna dengan yang sebelumnya ya. Kemudian dari kalangan mufassirin ya, Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya di akhir uh, apa namanya di akhir uh, tafsir surat Al-Fatihah. Beliau katakan wasahihu min madzahibil ulama an yug, anhu yuqtafar al-ikhlal bi tahriri ma baina dhad wa dha li qurbi makhrajaihima. Beliau mengatakan yang benar dari madhabnya para ulama bahwa yuktabaru dimaafkan dalam ini ya tidak boleh disalahkan ketika ada ikhlal ada kesenjangan ada kekurangan dalam mempraktekkan antara wad dan wa ya. karena liqurbi makhrajaihima karena e, dekatnya makhraj keduanya hal ini dikatakan anna wad makhrajuha min awali hafatil lisan wa ma yaliha min al adras wad makhrajnya dari awal hafatil lisan dari awal sini ya jadi tidak keseluruhan di tengah di sini di sini adalah bertemu dengan makhrajnya lam ya ini adalah yang paling tengah adalah lam ya nanti di babnya ya. Sementara wa min tarfil lisan dari ujung lidah kan hampir ujung ya. Dari ujung di awal hafa dan dari ujung ini kan juga dekat ya. Makhrajnya berdekatan. Kemudian beliau menyebutkan sifat-sifatnya. Wali anna kila al harfaini min al hurufil majhurah. Karena masing-masing dari dua huruf ini sama-sama huruf jahar. Wa al hurufir rahwah juga huruf rakhawah ya. wa minal hurufil mutbaqah juga sama-sama huruf itbaq ya. tiga sifatnya sama ya. kemudian juga sama-sama huruf istila ya. semuanya sifat-sifatnya itu adalah sama hmm. فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر ya, jelas ya karena inilah, karena ini semuanya dimaafkan penggunaan salah satunya di tempat yang lainnya. Ya. Liman la yumayyizu Ya. Dan ini pada apa namanya uh, eh, satu tajwid ini bahkan keras sekali. Ketika berdalil dengan ini dikatakan liman la yumayyizu nah, Tetap ini beda ya. Ini Beliau kata, dikatakan dalam uh, khulasa tajwid apa uh, bahasanya wad dan wa ini uh, sama ya dari sisi apa keluarnya adalah sama. Tapi ini dikatakan beda dan tidak boleh nah, sampai tetap menyalahkan. Kalau kemudian wad dibaca wa ini adalah salah. Apalagi kalau diganti dengan dal yang mufakham katanya. Nah. Dibaca dal waladhalin. Kalau diganti dengan wa saja, dengan wa saja masih salah. Ya. Tapi ini kata Syekhul Islam, ini terlalu berat ya dalam apa e, dan juga diikuti oleh muridnya ya Ibnu Katsir apalagi kayak kita orang ajam ya yang susah ya untuk mengucapkannya nih maka beliau katakan falihadhi falihada kullihi uktufira istimalu ahadihima makana al-akhar liman la yumayyizu dalik bagi yang tidak bisa membedakan. Hmm. Kalau yang bisa membedakan, nah, kata sahib khulasa, ini tidak bisa, tetap itu salah. Ya. Tapi itu adalah salah. Wah, ya keras banget seperti ya. Ini. <clears throat> ini e, bisa diruji di akhir e, tafsir e, surat Al-Fatihah. Ya. <clears throat> ini diantaranya Ibnu Katsir. Kemudian juga e, dalam Tafsirul Kabir, Razi dan yang lainnya juga semakna. banyak sekali juga siapa? Uh, Syaukani dalam Fathul Qadir banyak ya di tafsir yang menyebutkan masalah ini ya. Hmm. Dikatakan di sini al-mukhtar indana anna ishtibaha Allah bil la yubtilu salah. Nah, Dikatakan al-mukhtar yang rajih menurut kami, yang dipilih menurut kami bahwasanya istibahullah bidha, ya. Yani uh, keserupaan antara wa dengan wa la yuqtilus salah, tidak membatalkan salat. Artinya kalau baca walau nah dari tarful lisan ya, walau ini tidak membatalkan salatnya. Kenapa? Wa annal musyabiha hasila bainahuma jiddan. Ya. Musyabiha keserupaan di antara keduanya ini hasila terjadi dikatakan jiddan dan sangat terjadi. Ini antara wad dan wa, uh, wa ya. Tapi kalau dengan dal ya. Ini sementara kita kebanyakan mengucapkan dengan itu. Oh, tapi ini dan terserah silakan ya. Ya. Ini. Katakan antara wa dan wa tamyiz usrun dikatakan wa tamyiz usrun. Untuk membedakan keduanya suatu hal yang sulit ya. wajaba an yusqitat taklif bil farq. Ya. Maka wajib untuk menggugurkan, membebani untuk bisa membedakan antara huruf wa dan wa. Nah, kemudian beliau katakan, "Ailahnya li'anna al-ajam dakhalu fil Islam wa yukallifu bil farq bainahuma." Ya. Aja masuk Islam itu tidak dituntut untuk membedakan antara wa dan wa. Nah, kalau kemudian itu huruf dua apa dua huruf ini e, diucapkan dengan gantian, tidak masalah. Ya. Karena e, eh, aja kayak kita, ya, masuk Islam itu bukan untuk membedakan dua huruf ini. Ya. <laughs> ini. Ya. Maka Beliau katakan fatabata bima dzakarna annal musyabiha bainal wad wa dha syadidah ya. Maka e, ditetapkan bahwa apa yang kita sebutkan bahwa musyabihah keserupaan antara dhab dan dha ini syadidah ini sangat terjadi wa natamyiz usrun membedakan keduanya adalah susah ini ya hmm. ini e, kemudian juga al-alusi dalam tafsirnya juga sama ini ketika menjelaskan dari e, tafsir di surat At-Takwir ya, ayat yang ke-24 ya. Kan ini ada dua lughah ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi biwanin dengan wad dan juga ada qiraat dengan wa. Wa ma huwa 'alal ghaibi biwanin ini ada dua qiraat dan dua makna. Ya. Ini. Ini makna wanin sabi muttaham. ya. Kalau wanin dengan laisabi bakhil. ya. Ini. Ini bahasanya Rasulullah bukan yang bakhil, bukan muttaham, bukan yang tertuduh. Ini dan itu khiraat. ya. Dan dua-duanya mutawatir dan dua-duanya sahih dan ini juga dijelaskan oleh e, para mufassir dan juga ahli khiraat. Tidak dengan bonin, ya. dengan dal, tidaknya. Wama huwa 'alal ghaibi biwanin dengan wad dan dengan wa. Biwanin bimuttaham dengan wad dan yakni bakhil ya. Kemudian menukil dari Abu Ubaidah ya. <coughs> Dikatakan anna wa'a wa wada fil khattil qadim la yakhtalifan bahwa huruf wad dan wa pada tulisan uh, kuno ya tulisan yang uh, dulu ini tidak ada bedanya. Hmm. Illa bi ziyadati ra'si ahadihima al ukhra ziyadatan yasirah. Hmm. Kecuali ada uh, ujung, ada kepalanya sedikit ya. ya. tambahan yang sedikit saja Qad tashtabihu kama la yakhfa. Yang terkadang ini uh, terjadi istibah. Hmm, terjadi kerancuan ya. Sebagaimana itu dia tidak disamarkan. Eh, uh, Wal farqu baina wad wa dha makhrajan. Anna dan perbedaan antara keduanya hanya pada makhrajnya saja. Ini. Belum katakan hanya pada makhraj di mana makhrajnya wad dikatakan min asri hafatil lisan wa ma yaliha min al adras min yaminil lisan aw yasarihi ya. bahwa makhrajnya lisan eh, makhrajnya wad adalah dari hafatul lisan dari pinggir lidah dan nempel geraham dari bagian kiri lidah atau bagian kanannya lidah ini ya. Wa minhum man yatamakkana min, min ikhrajiha minhuma. Di antara mereka, orang Arab, ada yang bisa mengeluarkannya dari dua sisi ini. Ini fadlah ya. Sementara wa makhrajnya min tarfil lisan wa usul thanayal ulyah. Ya. Wa adalah makhrajnya dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri yang atas. Ya. Ini. Hanya kemudian terjadi perbedaan. Waktalafu fi ibdali ahadihima bil ukhra. Kemudian terjadi perbedaan mengganti salah satunya dengan yang lain, mengganti wad dengan wa atau sebaliknya. Hal yamtani'u wa tufsidu bihi shalah amla. apakah kemudian terlarang dan menjadi rusaknya salat? Ini. Ini. Ini. Nah, ini kemudian menjelaskan tentang khilaf ini ya. Faqila sidu qiyasan. Ini rusak salatnya. Qiyasan. Wa naqala fil muhayyit al-burhani an al masyayikh. Ya. Wa naqala fil khulasa an Abi Hanifa wa Muhammad qila la. Nah, ini tidak batal. Tidak batal salatnya istihsanan. Dan kemudian menukil dari banyak ya dari para a'immah. Dikatakan idza amkana al-farqu bainahuma fata'ammada dzalik. Ya. Kalau bisa membedakan tapi kemudian sengaja wa kana mimman lam yaqra bihi kama huna wa ghairil ma'na fasadat salatuhu. Kalau bisa membedakan kok kemudian diganti maka e, dikatakan ini ini dana e, eh, rusak salatnya. Wa illa fala kalau tidak maka tidak mengapa. Karena dikatakan li usri tamyiz bainahuma khususan alal ajam ya karena sulitnya membedakan di antara dua huruf ini uh, khususnya bagi ajam, bagi non Arab. Ini. Nah, kemudian panjang lebar ya. uh, apa namanya di terkait dengan mm, apa huruf wad ini ya, wad dan wa ini. Dan banyak lagi ya. Dalam Hasyam Abidin juga dijelaskan ini ya dan masih banyak ini. Kemudian dalam Mughni Al-Muhtaj ya. Jadi kutub Syafi'iyah ini juga sama ya. Silakan walau ubdila dhada minha ay ata bi e, badalaha bi dha. Ya. Kalau kemudian diganti dhad dan menggantinya dengan wa dikatakan lam tasih qiraatuhu ya. Bacaannya enggak benar. Ya Litilkal kalimati fil asah. لتغيير النظم واختلاف المعنى فإن الضاد من الضلال والضاء من قولهم ظل يفعل كذا ضلولا إذا فعله نهارا وقياسا على باقي الحروف والثاني pendapat yang kedua mengatakan tasih sah salatnya. Kenapa? Li'usri tamyiz bainal harfain ala katsiri minan nas. Karena sulitnya membedakan dua huruf ini di antara kebanyakan manusia. Ini, nah, ini pembicaraannya seputar perbedaan wa dan wa ini karena istibah. Nah, sementara kalau kemudian dibaca dengan bod ini, mana persamaannya dengan wa ya. Ya, bod kan ini ya. Dan uh, masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian juga dari ahli qiraat dan ahli tajwid. Ya. Mutaqaddimin ya, banyak ya dari uh, Makki bin Abi Talib ya. ini di abad yang keempat ya, Hijriah dari tiga ratusan ya <clears throat> ini juga uh, menjelaskan dikatakan wawadu yushbihu lafzuha bilafzi ya. dan wad menyerupai lafadnya dengan lafad wa ya. ya yang jelas e, kalau kemudian lebih detail lagi ini bukunya ya. Kalau mau dibaca habisnya. Ya. Ini dari semua kalangan ya dari kanan ahli qiraat, tajwid ya. Kemudian juga e, banyak ya. Baik juga dari e, Nah, demikian pula e, sampai juga dari fatwanya Syekh bin Baz ini ya, dinukil juga sini. Nah, beliau katakan eh, menjawab pertanyaan di sini ya. Farisalatukumul karimah murafaqatuha wa salat wasalakumullah bihuda wa ma dzakartu min anna hina syaraha lakum muallimukum makharijal huruf wa sifataha wa bayyana lakum kayfiyatan nutqi bil al arabiyyah tabayyana lakum anna an-nutqa bi harfil dhad mukhalifun tamaman lin nutqi alladhi yantiqu bihi al-qurra fi Misr sawun kana fil idha' aw ghairiha إلى آخره كان معلوما والذي أنصحكم به محبكم عدم التكلف في مثل هذا فمن, فمن تحرى النطق الصحيح ونطق به ونطق به فهو حسن ولا يضر الإخلال به مع الجهل ولا يقضى في القراءة وقد قال الإمام ابن كثير ini juga menukil perkataannya Ibnu Katsir ya Syekh, uh, Syekh bin Baz juga menukil dari perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya wasahih madhabil ulama dan seterusnya tadi yang sudah kita singgung ini ya ini ini uh, beliau juga menukil dari uh, pendapatnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang uh, juga sama ya dan uh, bisa untuk melihat tadi di Majmu' Fatawa juga di juz yang ke-23 halaman 350 ya dan banyak hal ya kalau kemudian apa namanya lebih detail Silakan kalau mau fotokopi silakan ya. ya. Jelas ini huruf wad ya. Satu yang perlu untuk kita uh, apa namanya? <clears throat> dari apa yang sedikit kita bahas bahwa uh, bahwa wad itu bukan wad yang uh, biasa kita ucapkan. Ghairil maghdubi ya, ya. bukan maghdubi tapi maghdubi ya. Ini perlu latihan. Min hafatil lisan ma'a mayuhadhi minal adras al-uliyah. Ya. Dari hafatul lisan dengan gigi geraham yang atas. Wa ini, wad, wa, wa ini, Wi. lu, au. Ya. Agak berat memang ya. Ini kita ajam ya. Maka kalau mending kalau sulit dibaca dengan wa ini tidak masalah. Ini. Tapi tetap kita berusaha ya dengan apa namanya tadi yang sudah sedikit kita singgung ini ya. Wawadu min hafatihi dhwaliya ladrasa min aisara ayumna Wawad min hafat lisan. Ini. Idwaliya ladras. Waliya ladras nempel dengan geraham. Min aisara ayumna dari sebelah kanan atau kiri. Wad. Wad. Wad. Ya. و و و أو ولا الضالين غير المغضوب في قلوبهم مرض مرض فزادهم الله مرضا bukan مرضا في قلوبهم مرض kan ضاد kalau baca ضاد Nah, tadi adalah dengan uh, lidah semuanya ya. Dari torful lisan ya. Dari ujung lidah semua dengan uh, usul thanaya ya, dengan pangkal gigi seri yang atas. Ini wad ya. Ini perlu latihan. Wa wi u au ya. Pada wad. Jelas ya? Jelas sekali insya Allah, tapi prakteknya repot ya <laughs> beratnya. Insya Allah jelas ya keterangan tadi eh, jelas. Cuman memang butuh kepada latihan ya. Sekali lagi dan latihan. Ini, eh, <clears throat> ini pada word ya. Dan eh, awalnya saya pun juga sama mungkin protes juga ini dengan ini. Ya. Masa iya karena mungkin nggak masyur ya. Tapi ternyata Eh, ya tentunya kita kembali kepada bukan masalah mengikuti fulan atau alan ya tapi kita kembali kepada ini masalah-masalah ilmiah ya dan ada kalau mau juga ada hiwar ulama al-azhar fi harfi ya ini uh, ada tiga kaset yang saya punya juga ya kopiannya hiwar ulama al-azhar fi harfi ya dari uh, eh, ada semacam naduah ya tiga kaset hanya huruf wad saja ya. berkisar bicara masalah huruf wad yang berbicara di situ dari kalangan uh, uh, ahlul lughah ahli qiraat juga uh, dengan dari idaah ini ya. ada tiga kaset yang saya punya juga uh, di apa namanya dulu ngopi dia ya kopiannya ada ya. ini menunjukkan perhatian bahwasanya dari kesimpulan itu pun juga sama bahwa uh, wad ini yang masyhur bot ya, itu bukan itu adalah dal yang mufakhamah ini dal yang dibaca tebal ini tentunya apa namanya dari apa yang kita apa he, sedikit baca tadi ya tidak ada yang menyinggung dal ya padahal kalau kemudian yang kita dengar kan lebih kepada dal kan ini walabot bot bot ya. ya kan dengan e, maka ini dikatakan ada dal yang mufakhamah. Baik, e, ini makhraj yang ke 8 ya. Yang ke 8. Atau makhraj yang ketiga ya dari makhrajul lisan ya. Makhraj yang ketiga dari makhrajul lisan. Ah, kemudian berikutnya berdekatan dengan makhrajnya wad adalah yang merupakan persimpangan adalah lam ya. ini lam nun dan ra ini yang berdekatan qala wa wadu min hafati dhaliya la gharasa min aisara aw yumnaha wal lamu adnaha limuntahaha hmm. wal adnaha dan lam hmm, adnaha limuntahaha nah, ini berikutnya adalah e, makhrajnya lam. Hmm. <clears throat> Ini makhraj yang ke-9 atau makhraj yang keempat dari makhrajul lisan adalah dari adna hafatul lisan ila muntaha tarfi Dari adna hafatul lisan dari pangkal hafah ya. Dari e, apa dari ujung ya, ujung hafatul lisan ya dari ujung pinggir lidah pas tengah ya ila muntah sampai akhirnya ya ini makhrajnya lam jadi kalau kemudian ah, di sini tadi di sini ya kalau pas di ujungnya di sini nun ya sebelahnya ro ya. maka ini tiga yang berdampingan maka makhrajnya wad ini ke sini, ini ke sini. Ya. Ini miliknya lam tengah. Sementara kalau dibaca dengan uh, eh, bo, ah, ini ngerampas punyanya lam. Walau nah mau tidak mau ini adalah mesti uh, keluar dari makhrajnya lam. Padahal di sini adalah merupakan persimpangan. Ya. Merupakan persimpangan di antara dua makhraj. Makhrajnya apa? Wad kanan dan kiri, nah, tengah. Wallamu adnaha limuntahaha ini adna hafa limuntaha pada ujung lidah. Eh, ujung ini bagian atas, tengah dan bawahnya. Ya. Yang bagian atas ini adalah makronya lam. Wallamu adnaha limuntaha. Ya. La li lu al. Ya, coba. Nah, jelas ini ya. makronya kan dari e, lidahnya apa e, bisa dibedakan. Berikutnya dan ini titik permasalahan antara e, Bawe dengan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dengan Al-Farra. Al-Farra yang mengatakan bahasanya tiga huruf ini adalah sama lam kemudian nun. Wan nunu min tarfihi tahtujalu warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Kemudian nun ya, min tarfihi dari ujungnya nah ini ujung persis ya, ya, ujungnya tahtu jalu di bawahnya bawahnya lam ya. hmm. ini nun ya <clears throat> makhraj yang ke sebelum dari tarful lisan di bawah makhrajnya lam ini warra yudanihi dan ra yang mendekatinya mendekati nun ya ini kalau apa namanya he, ya bagian sini nah, kemudian tengah dan uh, sebelahnya ya ini sangat berdekatan antara dari apa he, lidahnya ra di sini ya agak masuk ke bawah dikit ya maka bisa di, diraba sendiri ya l e, n nah, mesti beda ya l e, n o nah, mesti kita kok ya. Putar ya. Ya. Ini sama-sama di ujung ya. E terus hmm pas ujung. Kemudian uh, ya. masuk ke zahrul lisan. Ya, kepada zahrul lisan ya. Ini hanya ro ya. Kalau nun dan lam tekanan makronya kuat ya artinya nempelnya kuat ya nun dan lam ya al nah kan mati sudah ya n juga tapi kalau ra ah enggak bisa ini ra ini nempelnya lemah tapi harus kuat kalau kemudian dilepas akan terjadi sifat takrirnya maka di sini ada sifat lazimah pada ra ini akan terulang kalau dilepas rrr, ya akan lebih dari satu ra ya ar ar ah. kalau tidak dipegangi keluar lebih dari satu huruf ini ya. Tapi kalau el kan mati sudah, n juga mati. Tapi ro dilepas lidahnya. Nah, maka ini e, dibutuhkan apa? E, nempelnya kan tidak bisa kuat, tapi juga harus ditekan. Ini. Karena kalau kemudian lidahnya dilepas ini akan sifat takrirnya keluar. Dan sifat takrir atau tikrar mudah terulang ini merupakan sifat lazimah pada ra, tidak bisa tidak, tidak bisa disahkan. Hanya kemudian disembunyikan, ya. Disembunyikan. Dan ini tidak bisa kemudian di apa dihilangkan, ya. Pada sifat takrir pada ra ini. Kembali kepada yang pertama, yang sebelumnya adalah lam. Wallamu adnaha limuntahaha, ya. Nah, ini milik tulisan la li lu al. Coba Biasanya ini mahrad yang ke eh, kesembilan ya dari eh, tertib yang ada. Ya. <clears throat> yang kelima ya. Wallamu adnaha limuntahaha ini dari adna hafatul lisan. Keluar lam sini ya. Mahrad yang kelima dari mahrad lisan atau mahrad yang ke sembilan. Berikutnya qala wan nunu min tarfihi tahtuj'alu. Wan nunu min tarfihi tahtuj'alu dan nun mintor lisan dari ujung lidah tahta makhrajil lam di bawah makhrajnya lam ya. ini makhraj yang ke-10 atau makhraj yang ke-6 dari makhrajnya lisan ya. warayudanihi yudanihi ra mendekatinya ya, ini makhraj yang ke-11-nya juga dari tarful lisan ya, ini. tapi mendekati makhrajan nun yudani makhrajan nun ya dimasukkan ke dhahrul lisan qalilan ya. sekalian ya tiga huruf ini yang dikatakan ini sama ya adalah eh, an-nunu min tarfi tarful lisan luar lam ya tarful lisan tahta makhrajul lam, makhrajul lam, ya. Keluar nun. Jadi dari ujung lidah di bawah makhrajnya lam, ya. Di bawah makhrajnya lam. Maka ini beda. Dan ini sekaligus untuk e, mengetahui apa yang dikatakan oleh Imam Al-Farra yang menjadikan antara lam, nun dan ra ini satu makhraj. Kemudian yang berikutnya ra yang mendekatinya ya. Warra yudari yudani makhrajan nun yudani makhrajan nun mendekati makhrajan nun para yudanihi li zahrin adkhalu uh, kepada zahrul lisan adkhalu ini adkhul uh, udkhila qalilan ila zahrul lisan ya. keluar roh ya ini e, berikutnya ya pada nun wa nunu min tarfihi tahtuj'alu dan nun dari tarfun lisan dari ujung lidah tahtuj'alu ini tahta makhrajil lam di bawah makhrajan lam na nu ni an coba na nu ni an bukan na nu nah, perhatikan ya na nu walaupun ini adalah sudah benar ya tapi kurang sempurna ya na nu agak berbobot ketika mengeluarkannya mantap gitu ya tidak ringan na nu ni ya, ya. ya. na nu ni an sekali lagi baik dari tarful lisan dari ujung lidah dan ini jelas beda dengan lam ya makhrajnya sudah bergeser sedikit kemudian di bawah berikutnya mendekati makhraj nun adalah ra wa ra yudanihi dan ra mendekati makhraj nun yudani ya yudani makhrajan nun. Ini yuqarrib mendekati makhrajan nun ya. Dimasukkan sedikit ke zahrul lisan, zahr bagian punggungnya ya. Jadi tidak pas di ujung tapi ah, ditekuk sedikit ya. ya. Lidahnya. Makanya uh, e uh, r kan, ya. Ya. Al. kan dari al dari sini ya nah, boleh dibalik ya lam di sini al lidahnya begini kan kalau nun pas ujung lah kalau ro ini ya di sininya ya ro ya. ar ya jadi ya ini ya dilipat ya pada wad ya pada lam ya nun pas di ujungnya persis di ujung ini ya nah, kemudian ra melipat ya ar ya. ar ra ri ru ar ya tapi sekali lagi uh, ra ini memiliki kekhususan dengan sifat takrirnya yang kalau kemudian dilepas ya, ar ar ar-rahmanir ah, ini kan ini lebih dari satu ra ya maka huruf ra ini nanti di bab sifat akan kita bahas di bab sifat takrir ini ya akan kita bahas lebih jelas tentang ra ini yang jelas kita tahu makhrajnya ya ra berdekatan dengan makhrajnya nun ya masukkan sedikit ke zahrul lisan ra ri ru ar coba ra ri ru ar coba lagi ingat mimiknya ya bukan ro ya. <laughs> ya. aru aru ah, arwah bukan tapi ini adalah huruf lisan bukan huruf syafatain ya arwah tetap sama aru keluar ya Ar-Rahmanir Rahim. Allah. Ah, kan? Ma nggak bisa nih mimnya. <laughs> ya. Ini, ya. Rijalul la tulhihim tijarah tijarah tidak tijar ah, tijarah ah. bukan roh ya tapi ra ya ra ri ru an ya bukan huruf syafatin Perhatikan di apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Ra ra ya. Ya, ya. ra ri ru ar. Khususnya pada uh, mimik dari dua bibir ini uh, bukan huruf syafatin maka tidak tidak boleh bergerak di sini ya. Baik, sekali lagi coba ra ri ru ar coba ingat ini adalah satu huruf saja ra ya khususnya ketika di sukun ar dan nanti ada kekhususan tersendiri dari huruf ra ini ya dan yang paling sulit dan ketika uh, ra dibaca tarqiq ya dibaca tipis kemudian syaddah ya Mustapir, mustapir, ya mustamir mustamir ya ini banyak di surat al-qamar ya surat al-qamar baik nanti di bab sifat insyaallah akan kita uh, bahas lebih jelas ini uh, ikhwani wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah dari tiga huruf ini jelas berbeda ya, dari Makanya kita tahu titik permasalahan kenapa Al-Imam Al-Farra menjadikannya satu makhraj karena memang berdekatan sekali ya. Berdekatan sekali dari apa atas, tengah dan bawah ya. Dari e, sama-sama e, semuanya di ujung lidah ya. Sama-sama di ujung lidah ini. Baik. E, lanjut dan jam 5 lebih. Ya. Terserah, Bapak. Eh, terus Baik, lanjut lanjut. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Mari jam berapa? Jam Ah, baik. kita lagi dah. Tidak masalah. baik, berikutnya Qala wa ta'u wa dalu wa ta. Ini, ba, dal dan ta. Satu makhraj. Wa wa dalu wa ta minhu wa min ulya thanaya. Nah, ini kan tahu. Tadi sudah uh, makhrajnya wad, sudah ngerti. Sekarang ini dal ketemu. Di mana makhrajnya ya? Wa wa dalu wa ta minhu wa min ulya thanaya. Ta, dal dan ta. Ay min tarfil lisan dengan usul thanaya. Al-ulya. Ini makhraj yang ke 12 ya. Makhraj yang ke-12. Atau makhraj yang ke-8 dari makhraj lisan ya. Ya. Makhraj yang ke-12 dari uh, dal dan ta. Dari usul sanaya al-ulya dengan tarful lisan ya. Yang berikutnya ya. sama dari lisan ya min tarfil lisan dari usul dan eh, dari tarful lisan dari ujung lidah dengan usul tanayal ulya dengan pangkal gigi seri yang atas ya ini tarful lisan dari sini ya ujung lidah dengan usul sanaya di sini ya usul sanaya ya pangkal gigi ya tanggal gigi ya jadi karena di sini ada sini adalah hanq ya sini han kelala ini apa eh, langit-langit sini uh, usul sanaya ya dan ini sanaya gigi tarfus sanaya ujung gigi seri nah, ini nah, ini di sini dan apa eh, ba dal dan ta ini antara ujung dengan uh, ujung dengan ujung, eh, ujung dengan pangkal, ya. Ujung lisan dengan pangkal gigi seri yang atas, ya. Keluar po, dal dan ta, ya. Maka bukan da, ya. Kalau da keluarnya dari sini nih. Coba antum sendiri rasakan. Mesti dahnya ke tengah. Ya kan? Hmm. da. Maka kalau dibaca da, sebagian ikhwan ada yang kayaknya bangga sekali da mag eh, iya karena budu. Nah, ini dari sini nih keluar. Maka kalau kemudian dibaca da, ya harus imbang. Moknya juga begitu dari sini. Ya. Baca. Nah. Ya kan? Ini, baik, ini ya. Uh, ini uh, kita tahu tiga huruf ini ya. Ba, dal dan ta. Satu makhraj dari tarful ujung lidah dengan usul sanaya al-ulya. Dengan pangkal gigi seri yang atas ini. Ba ya. Kenapa kok beda? Bedanya pada sifat ya. Bedanya pada sifat. Ba ya. Bukan to ya. Ba ini memiliki sifat itbaq ya mo ya dan juga sifat isti'la jahar ya syiddah ini pada to huruf yang paling kuat ya ini to ini ya makanya meskipun mati tetap sifatnya keluar karena kuatnya ya ini karena kuatnya kan itu sering menyeret pada yang lainnya ini ya, harus diperhatikan ya tapi kita tahu makhrajnya dulu. Di bab sifat dan insya Allah akan lebih, lebih jelas ya. Mo bukan to ya. Bagaimana? E, eh, dan ini juga sekali bukan bukan kita punya. Untuk mo-nya. Kalau ta e, kita pun juga punya yang ta tapi yang kering ya. ya. Kalau taknya Arab ini agak sedikit basah ya. Karena pak keluar hames ya. Nah, keluar hamesnya ya. Tak ya ta ini bukan wati ini ya beda wati ini dengan wati ini ya tabat ya dengan tabat ya ini ini beda ya meskipun itu benar sudah ya kata Syekh Ibrahim Al-Ahdar waktu saya dorong dengan beliau Alish katanya nggak apa-apa ya. eh, nggak apa-apa tapi yaitu karena ajam ya ini tapi uh, tetap juga harus latihan ya harus dilatih ya jadi benar tapi kurang sempurna ya kurang sempurna karena di sini ada sifat yang belum diucapkan eh, uh, dengan sempurna ini makronya sudah pas tak, ya ta sudah pas ya tapi ada hamasnya sedikit ya. ada kalau po dibaca po ini ya apa namanya uh, dari sisi makronya pun sudah ya tapi dari sisi sifatnya ini ya, po, nah, cuman tak yang dibaca melongo po. Nah, ini juga bukan bu, bukan po tapi bo ya bo bibirnya berarti kan ya bo ya bo bukan eh, ya. bo bo ya, ya, ya bibirnya dipegangi pun juga akan keluar apa tetap keluar kalau makronya pas akan keluar baik ya. Tapi kalau nggak biasa mesti kan akan bo, ah. ya kan? E, eh, kesat, karena ya, maka ini apa eh, perlu diperhatikan pada mimik pada bibirnya ya. Pada ra kha ya sudah kita bahas tadi kemudian ra ya ra ya di sini ketemu dengan bo ya ini bo ya ini yang semua ada o nya bibirnya perhatikan ya bo bi bu ab bo coba bo ah, kan ini ya bibirnya sudah mendahului <laughs> <laughs> jangan monyong dulu nih <laughs> ya ya ini bo ya perhatikan bo bukan ah, bo bukan bo ya ini. tapi bo ya bo bi bu apa Coba. Ba. Lagi coba. Ba. Bi. Hah, baik ini ya. Ba. Bi. Bu. apa. Kemudian yang kedua. Da. Di. Du. Ad. Coba. Da. Di. Du ad ya, ya dal bukan da kena lagi bukan da dan ini yang saya dapati orang Makassar paling susah ya bilang dal ini subhanallah repot sekali di bolak-balik hampir kebanyakan seperti itu da ya si da ya. nah <laughs> iya di <laughs> kalau orang Solo to <laughs> ya iya, to ya. ini bedanya ya po oh, dengan di poknya miliknya orang Solo nah, <laughs> nah, di-nya orang Makassar ini ya nah, perhatikan ya bah da ya ada ikhwah dari sana juga sudah hafid tapi ketika dengan saya pun wah dalnya tetap nggak bisa-bisa diulang diun karena memang logat ya lagi ini butuh kepada karena itu butuh e, kepada latihan illa riyadhatum ri'in bifakkihi yakni latihan dengan mulutnya ini da di du ad sekali lagi coba da di du ad nah kemudian huruf yang ketiga ta ya ta ti tu at coba ta, ti, tu, at. jangan berlebihan ya karena kalau berlebihan mendatangkan huruf baru, sin meskipun sedikit. At. Nah. Ini biasanya suka tabat. Nah, tidak benar ini, ya. Tidak benar tabat yada. Nah, ini ini tidak benar karena mendatangkan dengan uh, sin, ya, meskipun sedikit ini. Sini adalah uh, sifat hams ya. Juga tidak tabat Hmm, yang mati tabat yada. Eh, ya. T yang kita kenal ya. Ini tapi ada sedikit dibasahi ya. Tabat ya, tabat ditekan suaranya, eh, tekan makhrajnya maka keluar dan ini merupakan apa huruf yang lemah dengan sifat hamsnya adalah sifat yang lemah bersamaan dengan keluarnya suara keluar nafas keluar udaranya ya ta ti tu at ya. ta ti tu at ini sama dengan ka ya pada ka sama ka ki ku ak ini juga sama-sama dari sisi apa namanya hamas yang sedikit ini uh, ka dan ta ya ta ti tu at ya watini wazaituni ya والتين والزيتون وطو وطور سينين sudah beda sama makhrajnya وطور سين pada ta ya bukan والتين والزيتون ya. ini benar tapi kurang sempurna ya eh, sempurnakan dengan sifat hamisnya ya pada uh, <laughs> ya baik ini ba dal dan ta wa ta'u wa dalu wa ta minhu wa min ulyat tanaya ya. Ba, dal dan ta min tarf lisan dari ujung lidah dengan ulyat tanaya dengan gigi seri yang atas ini usul tanaya dengan pangkal gigi seri ya. Jadi e, lidahnya dikedepankan nempel di e, pangkal giginya, bukan di hanqilalah ya. Pada khususnya pada dal, da ya da di kalau susah apa he, e, apa namanya e, lidah ujung lidahnya itu geretkan ke, ke depan ya da hmm, da di du ad ya baik wasafiru mustakin nah ini untuk nanti aja ya tapi barangkali ini dulu e, insyaallah kita lanjutkan nanti pada maghrib Bismillahirrahmanirrahim sampai pada huruf ta, dal dan ta. Berikutnya nanti huruf Safir ya. Safir, Sod, Zai dan Sin ya. Baik, ini yang kita kaji Wallahu ta'ala Subhanakul muhamdika Asyadu an la ilahi ilan tastahradu balaik Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh